Al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin, kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik Rahimahullah ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-46 sampai bait yang ke-48 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasammi mu'tallan minal asma'i ma ya berilah mu'tal ya atau berilah nama mu'tal untuk isim-isim yang kal mustafa wal murtaqi makarima ya seperti al mustafa ya orang yang terpilih dan al-murtaqi makarima. Ya, dan orang yang terpelajar yaitu mulia. Ya, orang yang terpilih dan orang yang terpelajar itu mulia. Nah, maksud Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini ya isim yang seperti al-mustafa ya yang diakhiri dengan alif lazimah dan juga isim yang seperti al-murtaqi yang diakhiri dengan ya itu berilah nama dengan mu'tal. Ya, isim-isim yang seperti Mustafa dan Murtaki, ya berilah nama dengan mu'tal. Ya, berarti isim mu'tal. Kemudian fal awwalul i'rabu fihi quttira ya maka yang pertama yang pertama itu adalah al mustafa itu i'robnya itu diperkirakan. Ya artinya nanti menggunakan harokat muqaddarah. Harokat yang diperkirakan. Ya jami'uhu wa huwallazi qad qusira. Nah, i'rab yang diperkirakan tersebut itu adalah seluruhnya. Ya, menggunakan harokat muqaddarah seluruhnya. Artinya baik dalam keadaan rofa, baik dalam keadaan nasob, maupun dalam keadaan jar, itu semuanya nanti harokatnya harokat muqaddaruh. Wahualladhi qada Maka ini, nanti isim yang seperti Mustafa ini, itu adalah disebut dengan isim maqasur. Ya, isim maqasur. Ya nanti akan ada penjelasan apa maksud dari qasar di sini. Kemudian di bait yang berikutnya wathani manqusun wa nasbuhu dhahar. Ya, dan yang kedua yaitu contoh seperti al-murtaqi itu disebut sebagai isim manqus. Ya, dan wa nasbuhu dhahar. Nah, untuk yang isim manqus ini itu nasabnya itu i'rabnya diperlihatkan ya atau tampak. Jadi i'rabnya bukan dengan harokat muqaddarah tapi dengan harokat yang tampak. Wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Nah, untuk isim mangkus ini itu keadaan rofaknya itu yunwa diniatkan. Ya artinya juga menggunakan harokat muqaddarah. Kada aidon yujar. Ya, demikian juga kondisinya ketika isim mangkus tersebut majerur. Itu juga nanti eh, harokatnya adalah harokat muqaddarah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini. Di mana beliau memberikan judul Ya, kalau di sini ya i'rabul mu'talli minal asma'i. Ya, i'rabul mu'talli minal asma'i. Ya, jadi ini adalah subbab mengenai i'rab untuk isim-isim yang mu'tal. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mulai menjelaskan mengenai bait-bait ini, yaitu bait ke-46 sampai bait yang ke-48. Dan beliau mengatakan, Lama tahattatha anis sahihi minal asma'i wal af'ali. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan mengenai isim-isim dan juga fiil-fiil yang sahih ya kita mengetahui bahwa isim-isim dan fiil-fiil yang sahih itu adalah isim-isim dan fiil-fiil yang diakhiri dengan huruf sahih. Artinya bukan huruf illah seperti alif atau ya yang kita bahas di sini. Nah, pembahasan-pembahasan sebelumnya itu adalah isim-isim dan fiil-fiil yang sahih. Maka setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan mengenai isim-isim dan fiil-fiil yang sahih, syara'a fi dzikri fi dzikril mu'talli minhuma. Ya syara'a fi dzikril mu'talli minhuma. Maka beliau memulai ya, menyebutkan mengenai yang mu'tal yang mu'tal artinya yang diakhiri dengan huruf illah dari keduanya. Artinya dari isim-isim dan juga dari fiil-fiil. Wabada'a bil asma'i. Maka Ibnu Malik rahimahullah ta'ala beliau memulainya dengan isim-isim. Fadzakara nau'aini minal asma'il mu'tallati. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan dua jenis dari isim-isim yang mu'tal. Apa saja itu? Wahuma al-maqsuru wal-manqusu. Yang keduanya adalah isim maqsur dan isim manqus. Wal maqsuru ya dan penjelasan mengenai isim maqsur adalah Walismul mu'rabul ladhi fi akhirihi alifun lazimatun. Jadi isim maksur adalah ya pertama adalah dia isim mu'rab. Ya, definisinya adalah isim mu'rab yang diakhiri atau akhirnya itu adalah alif lazimah. Ya, jadi isim maksur adalah isim mu'rob yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, nanti akan ada penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan alif lazimah itu adalah alif yang selalu ada di isim tersebut. Ya, karena nanti akan ada isim yang alifnya itu tidak lazimah. Artinya bisa jadi akan hilang dalam kondisi i'rab tertentu. Apa contoh dari isim maksur tersebut? Ya, mithlu, fatan, ya, pemuda, kemudian ason, itu tongkat, kemudian rohan. Ya, rohan itu adalah ya, batu yang digunakan untuk menggiling. Maka fatan, ason, dan rohan ini adalah, ya semuanya adalah isim mu'rab. Dan isim mu'rab ini semuanya diakhiri dengan alif lazimah. Maksudnya adalah alif tersebut selalu ada di akhir isim-isim tersebut. Ya, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Nah, ini adalah definisinya. Wa kharaja bilismi dengan adanya kata al-ismu di dalam definisi al-maqsur ya maka ya wa kharaja bilismi al-fi'lu ya wa kharaja bilismi al-fi'lu dengan adanya kata al ismu di definisi maqsur maka fi'il itu keluar dari isim maqsur ya ini kembali pembahasan mengenai definisi bahwa definisi itu harus ya jami' dan mani' Artinya, ya mengumpulkan semua yang seharusnya ada dalam definisi, namun juga mengeluarkan apa-apa yang tidak termasuk dalam definisi. Maka dengan kata isim tersebut, ya fi'il, ya misalnya ada fi'il yang diakhiri dengan alif lazimah, itu keluar dari definisi isim maksur atau definisi maksur. Apakah ada? Ada, yaitu nahwu yakhsha ya yakhsha ya dia sedang takut maka yakhsha ini walaupun diakhiri dengan alif lazimah namun dia bukanlah maksur mengapa karena dia fiil kemudian wal harfu ya dan karena tadi di definisi ada isim maka huruf ya walaupun ada huruf yang diakhiri dengan alif ya, dan alifnya selalu ada, itu keluar dari definisi maksur. Apakah ada huruf yang seperti itu? Ada, yaitu nahwu ala. Ya, huruf jar ala. Apakah itu maksur? Bukan. Karena itu adalah huruf. Kemudian wabil mu'rabi al-mabniyu. Ya, ini ataf yaitu wa kharaja bil mu'rabil mabniyu. Dan dengan adanya kata mu'rab di definisi maksur maka ya isim-isim yang mabni itu keluar dari definisi maksur. Artinya tidak termasuk dalam isim maksur. Ya. Apakah ada isim mabni yang diakhiri dengan alif lazimah? Ya ternyata ada. Apa itu? Nahwu mata. Ya, contohnya adalah mata. Mata ini adalah isim yang mabeni Ya, walaupun diakhiri dengan alif yang selalu ada. Maka apakah ini masuk dalam definisi makasur? Tidak. Ya, karena dia bukanlah isim mu'rob. Wabil alifi nahwul hadi ya ini juga masih diatofkan ya yaitu wa kharaja bilismi nahwu al-hadi dan dengan adanya kata alif di definisi maksur maka keluarlah yang seperti al-hadi dari definisi maksur artinya al-hadi itu bukanlah isim maksur mengapa Li anna akhirahu ya'un karena huruf akhir dari al-hadi ya yang memberikan petunjuk itu adalah huruf ya. wabillazimi nahwu az-zaidani. Ya dan wa kharaja billazimi nahwu az-zaidani. Dan dengan adanya kata al-lazim atau lazimah tadi, alif lazimah dari definisi maksur, itu maka yang seperti Az-Zaidani itu dikeluarkan dari definisi maksur. Ya, kita melihat bahwa, bahwa Az-Zaidani itu terdapat alif di situ. Ya, terdapat alif setelah huruf dal. Apakah alif tersebut lazimah akan selalu ada? Ya tidak. Ya tidak. Mengapa? Karena fa inna alifahu ghairu lazimatin. Ya, maka karena atau sesungguhnya alif yang ada pada Az-Zaidani itu bukan alif yang selalu ada. Mengapa? Li annaha tanqalibu ya'an fil jarri wan nasbi. Karena alif yang ada pada Az-Zaidani itu berubah menjadi ya ketika dalam keadaan jar dan nasab. Ya, az-zaidani ketika dalam keadaan jar dan nasab menjadi az-zaidaini. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Ya. Kita lanjutkan wa hukmul maqsuri annahu yu'rabu bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan hukum untuk maksur, bahwa maksur tersebut itu di-i'rab dengan harokat muqaddaroh. Ya, artinya yang menjadi tanda i'rabnya itu harokat muqaddaroh, bukan harokat yang tampak. Ya, diperkirakan di mana alal alifi. Ya, di atas alif yang ada di akhir isim tersebut. Kemudian wal mani'u min at-ta'adzuru dan yang menghalangi ya tampaknya harokat tersebut ya karena hukum asal dari tanda i'rab adalah harokat yang tampak namun khusus untuk maksur ini itu ada sesuatu yang menghalanginya nah apa yang menghalangi tampaknya harokat tersebut itu adalah at-ta'adzuru ya adanya uzur atau dalam kata lain itu mustahil. Ya, karena mustahil alif itu menerima harokat. Ya, karena alif itu tidak menerima harokat, maka harokatnya itu diperkirakan. Nah, contohnya apa? Farrof'u, contoh untuk yang rofa, nahwu, ya contohnya, ahammul matalibi ridallahi. Ya ahammul matalibi ridallahi. Ya sesuatu atau hal yang paling penting untuk dicari itu adalah keridhaan Allah. Maka ridho di sini itu dalam kondisi atau keadaan marfu karena kedudukannya sebagai khobar. Nah, tanda rofaknya apa? Ya, apakah ada dhammah yang tampak di situ? Tidak. Ya, jadi tanda rofaknya itu adalah dommah muqaddarah atau dommah yang diperkirakan di atas alif yang ada di akhir ridho tersebut. Wan nasbu dan contoh untuk yang nasob nahwu ya, contohnya inna ridhon nasi ghoyatun la tudraku. Ya, inna ridon nasi ghayatun la tudaroku. Sesungguhnya keridoan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Ya, maksudnya kita tidak mungkin membuat seluruh manusia itu ridho kepada diri kita. Pasti ada yang suka, ya, namun pasti juga ada yang tidak ridho. Nah, di sini kita melihat ridho di situ kondisinya dalam keadaan mansub. Mansubnya mengapa? Karena kedudukannya sebagai isim inna. Nah, apakah terlihat fathah di situ? Tidak. Ya, maksudnya fathah di dot itu bukan tanda nasob. Tapi tanda nasobnya itu adalah fathah yang diperkirakan muqaddarah di atas alif yang ada di ridho tersebut. Kemudian wal jarru ya, contoh untuk yang jar itu nahwu ihris ala ridha walidaika. Ihris ala ridha walidaika. Ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ridho kedua orang tuamu. Maka perhatikan kata ridho di sini itu dalam keadaan majerur karena huruf jar ala. Karena huruf jar ala. Maka di sini apakah terlihat kasroh di situ? Tidak. Maka tanda i'rabnya itu adalah kasroh yang diperkirakan atau muqaddarah di atas alif yang ada pada ridho tersebut. Dan semuanya yang menghalangi tampaknya harokat tersebut itu adalah ta'adzur. Ya, udzur. Karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalika hudallah. Ya, zalika hudallah. Ya, itulah petunjuk Allah yang kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Maka huda di sini itu kedudukannya marfu. Ya, marfu sebagai khobar. Apakah di situ tanpa dhammah? Tidak. Ya, maka tanda rofaknya huda itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas alif. Ya. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Ya, walladzina ihtadaw zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka. ya. Kalau kita lihat dalam catatan kaki itu ada dalam surat Muhammad ayat ke-17. Kemudian di sini uh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan keterangan tambahan ya yaitu i'lam annal maqsurul mujarrada min al wal idafati yulazimuhut tanwinu. Ya. Ya hakadha. Ya. I'lam annal maqsural mujarrada min alwal idafati yulazimuhut tanwinu hakadha. Ya, di sini dijelaskan ketahuilah bahwa maqsur yang kosong atau tidak mengandung al dan juga ya kosong dari idhofah artinya tidak menjadi mudhaf itu akan selalu ya yulazimuhu tanwinu hakadha maka tanwin itu akan selalu menyertai isim maksur tersebut. Ya, jadi kadang kita dapati orang itu membaca isim maksur itu tanpa dibaca tanwin. Ya, namun di sini dijelaskan bahwa maksur selama tidak mengandung al dan juga tidak menjadi mudhaf, itu tanwin akan selalu menyertai isim maksur tersebut. Ya, di sini beliau memberikan contoh ja'afatan. Ya, ja'afatan telah datang seorang pemuda. Maka fatan di sini itu dalam keadaan rofa, ya karena kedudukannya sebagai fa'il, itu tetap ada tanwinnya. Demikian juga roa itu fatan. Saya telah melihat seorang pemuda. Maka fatan di sini karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, ya dia mansub, ya dia tetap ada tanwinnya. Kemudian wa marartu bi fatan. Ya, dan saya telah berpapasan dengan seorang pemuda maka fatan tersebut itu karena datang setelah huruf jarba itu dalam keadaan majerur dan tetap ada alif atau tetap ada tanwin yang ada di situ yaitu fatan Maka kemudian beliau menjelaskan wal i'rabu bi harakatin muqaddaratin alal alifi. Dan Tanda i'rabnya itu adalah dengan harokat-harokat yang diperkirakan di atas alif. Ya, artinya ya kalau marfu ya dengan dhammah muqaddarah di atas alif, kalau mansub itu dengan fathah muqaddarah di atas alif, dan kalau majrur dengan kasroh muqaddarah di atas alif. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan wa asluhu fatayun ala wazni fa'alun. Asli dari fatan itu adalah fatayun. Ya, mengikuti wazan fa'alun. Taharrakatil ya'u. Ya. Berarti dalam keadaan ya itu diberi harokat. Ya, fatayun. Wan fataha ma qablaha Ya, dan juga dalam keadaan fathah uh, huruf sebelumnya, yaitu huruf ta, fatayun. Fakulibat alifan. Karena huruf sebelumnya itu fathah, maka ya tersebut itu berubah menjadi alif. Ya, berubah menjadi alif. Wal alifu sakinatun watanwinu sakinun. Nah, alif itu merupakan sukun, ya karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Dan tanwin yang ada pada fatayun itu, yang di akhir, itu juga merupakan sukun. Fa khudifatil alifu nutokon la kitabatan. Maka karena adanya dua sukun, itu ada salah satu yang dihapus. Yang dihapus di sini itu adalah alif. Namun penghapusannya itu hanya dalam pengucapannya. La kitabatan, ya tidak dalam penulisannya. Karena kita melihat fatan tersebut itu alifnya masih ada. Namun tidak diucapkan. Wasarat tanwinu tabi'an li ta'i. Ya. Maka jadilah tanwin tersebut itu adalah ya mengikuti fathahnya tak. Ya, kita lihat fatan, rofa fatan, nasob fatan. Ya, dalam keadaan jar juga fatan. Karena itu mengikuti ya harokat yang ada pada tak tersebut. Fala yataghayyaru mutlakon. Maka tidak berubah secara mutlak. Selalu fatan, ya tidak menjadi fatun, tidak menjadi fatin. Ya, ini adalah salah satu faidah terkait dengan tanwin yang ada pada e, isim maqsur. Kemudian kita kembali ke atas ya walladzina tadau zadahum huda. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka. Maka di sini hudan itu adalah maf'ul yang kedua untuk zada. Maka karena kedudukannya yang atau kedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua dia mansub dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang diperkirakan di atas alif yang ada pada hudan tersebut. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman likulli ummatin ja'alna man ya ya likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu bagi tiap-tiap umat itu telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Robmu Ya, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Kita lihat ya catatan kaki itu ada dalam surat Al-Hajj ayat ke-67. Maka perhatikan kata hudan yang ada pada la'ala hudan mustaqim. Maka hudan di situ dalam keadaan majrur karena huruf jar ala. Ya karena adanya huruf jar ala maka tanda majrurnya, ya tanda jarnya itu adalah kasroh yang diperkirakan di atas alif. Nah, kemudian beliau ya hafizahullah taala melanjutkan ammal manqusu ya adapun mangkus ya tadi itu adalah penjelasan mengenai maksur sekarang mengenai mangkus. Nah, apa itu mangkus? fahuwa lismul mu'rabul ladzi fi akhirihi yaun lazimatun ghairu musyaddadatin qablaha kasratun ya jadi alismul mu'rabul ladzi fi akhirihi yaun lazimatun ghairu musyaddadatin qablaha kasratun yaitu yang disebut dengan al-manqus adalah isim mu'rab yang akhirnya itu adalah ya lazimah. Ya, ya yang selalu ada. Dan ghairu musyaddadatin. Dan ya tersebut itu tidak dalam keadaan di tasydid. Qablaha kasrotun. Di mana harokat huruf yang datang sebelum ya tersebut itu adalah dikasrohkan. Ya, namun dicetakan dari Ibnul Jauzi itu tidak ada ghairu musyaddadatin. Contohnya apa? Mangkus itu nahwu al-qadi. Ya, al-qadi. Yaitu memenuhi syarat. Isi mu'rab akhirnya ya lazimah, yaknya tidak ditasydid dan huruf sebelumnya, yaitu dot, itu dalam keadaan kasroh. Ya, dalam keadaan diberi harokat kasroh. Ya, Al-Qadi, Hakim. Kemudian contoh yang lain, As-Sa'i, ya, orang yang berusaha. Kemudian Al-Wafi, ya, yang memenuhi. Maka baik Al-Qadi, As-Sa'i, dan Al-Wafi itu semuanya adalah Al-Manqus. Masuk dalam definisi Al-Manqus. Kemudian beliau melanjutkan wa kharaja bilismi al-fi'lu. Dengan adanya kata isim dalam definisi al-manqus tadi, maka keluarlah fi'il dari mankus al-manqus. Artinya fi'il itu tidak masuk dalam manqus, ya seperti penjelasan yang maksur tadi. Apakah ada uh, fiil yang diakhiri dengan ya lazimah? Ternyata ada. Nahwu yu'ti. Ya yu'ti, ya a'ta yu'ti. Ya, dia sedang memberi. Maka yu'ti walaupun diakhiri dengan ya itu bukanlah mangkus karena dia adalah fiil. Kemudian wal harfu, maka huruf juga dikeluarkan dari definisi mankus tadi. Ya, karena ya tadi definisinya itu harus berupa isim. Apakah ada huruf yang diakhiri dengan ya? Ada nahwu fi. Ya, contohnya adalah huruf jar, huruf jar fi. Wabil mu'rabi al-mabniyu. Ya tadi sama wa kharaja bil mu'rabi al-mabniyu. Dan dengan adanya kata mu'rob dari definisi mangkus, maka keluarlah ya semua yang mabeni ya dari definisi mangkus. Contohnya apa? Nahwu alladhi. Ya, contohnya adalah isim alladhi. Ya, isim mausul alladhi. Alladhi ini walaupun diakhiri dengan ya, namun dia adalah isim yang mabeni maka alladhi bukanlah al-manqus. Wa bil ya'i al-maqsur. Ya, wa kharaja bil ya'i al-maqsur. Dan dengan adanya kata ya, ya ya al yaun tadi di definisi mangkus, maka al maqsur semuanya keluar dari definisi mangkus. Contohnya apa? Nahwu al-fata tadi. Ya, al-fata ya, seorang pemuda itu bukan isim uh, mang, is, bukanlah isim mangkus tapi dia adalah isim maksur wabil lazimi al muthanna kama taqaddama ya dan juga dengan kata-kata lazim tadi ya lazimah artinya harus selalu ada maka semua isim muthanna itu juga diakhiri maaf semua isim musanna itu juga dikeluarkan dari definisi manqus. Ya, sebagaimana yang telah berlalu dalam penjelasan maksur tadi. Mengapa? Fa innal ya'a la talzamu illa fi halatayil jarri wan nasbi. Karena ya yang ada pada musanna itu tidaklah muncul atau tidaklah ada melainkan hanya pada dua keadaan, yaitu keadaan jar dan keadaan nasob. Dalam keadaan rofa, ya tersebut akan hilang atau berubah menjadi alif. Kemudian eh, wabiqaulina qoblaha kasrotun, ya dan yang kami maksud dengan ucapan kami qoblaha kasrotun, yaitu sebelum ya tersebut itu hurufnya diberi harokat kasroh, allati qoblaha sakinun sahihun. Ya, jadi maksudnya wa khoroja biqaulina qoblaha kasrotun, allati ya allati di sini jadi failnya ya. qoblaha sakinun sahihun. Ya. Jadi apa-apa atau isim yang sebelum ya tersebut itu adalah huruf sahih yang sukun. Maka itu tidak termasuk dalam definisi mangkus. Karena tadi syaratnya itu huruf sebelum ya tersebut harusnya diberi harokat kasroh. Kalau sukun, walaupun huruf sahih, nah itu tidak termasuk. Apakah ada? Ya ada. Ya, mithlu dhabyun. Ya, dhabyun. Dhabyun, ya, rusa atau kijang itu ya diakhiri dengan ya. Namun harokat sebelum ya-nya itu bukan kasroh akan tetapi sukun. Au sakinun mu'tallun. Ya, atau yang sebelum dari huruf ya tersebut itu adalah huruf mu'tal, ya huruf illah, yang dalam keadaan sukun. Ya, maka, maka tadi jadi tasydid. Ya, nahwu kursiyun. Ya, kursiyun. Kursi. Nah, kita tahu kursiyun itu sebelum ya itu ya seolah ada ya yang disukun. Maka ditasydid. Ya, so, seharusnya ada dua ya di situ. Ya pertama ya sukun, ya kedua itu adalah ya yang di ya harokati dommatain. Namun karena adanya dua ya, maka ditulis seperti ini, di tajdid. Maka apakah kursiyun itu masuk dalam mangkus? Tidak. Ya, karena huruf terakhir atau huruf sebelum ya itu bukanlah diberi harokat kasroh, tapi sukun fahada minal mu'tallil jari majras sahihi fi i'rabihi bil harakatiz zahirati. Ya. Maka ini ya merupakan mu'tal ya ini ini maksudnya yang dimaksud ini adalah isim-isim yang huruf sebelum huruf ya-nya itu bukan kasroh. Contohnya tadi dhobyun, kemudian kursiyun, itu al-jari sahihi. Ya, dia itu mengalir seperti alirannya sahih atau berlaku padanya hukum i'rab seperti sahih. Ya, yaitu fi i'rabihi bil harokati dhahirati. Yaitu di i'rab dengan harokat yang tampak. Ya, di i'rab dengan harokat yang tampak. Contohnya apa? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, فَأَذَاقَهُمُ khizya fil hayatid dunya. Ya, فَأَذَاقَهُمُ khizya fil hayatid dunya. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Maka perhatikan kata al-khizya di situ. Ya al-khizya itu isim mu'tal. Ya isim yang diakhiri dengan huruf illah yaitu ya. Namun di sini ya dalam keadaan mansub ya, mansub sebagai maf'ul bihi yang kedua dari adzaqa itu tanda nasabnya itu bukan fathah yang diperkirakan. Akan tetapi fathah yang tampak ya al-khizya. Artinya isim mu'tal yang seperti ini itu ya perlakuan i'rabnya itu sebagaimana isim sahih. Artinya dengan harokat yang tampak di atas ya tersebut. Maka al-khizya ini itu mansub dengan fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ya, ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-26. Kita eh, lanjutkan. Wa hukmul mangkusi, ya, dan hukum untuk al-mangkus ini. Inka namuhallan bi'al, au mudhafan thabatat ya'uhu. Jika ya isi mangkus ini itu dihiasi al atau mudahnya kemasukan al atau isi mangkus ini itu menjadi mudhaf. Maka thabatat ya'uhu. Maka ya tersebut itu tetap ada. Ya. Jadi jika isim mangkus itu kemasukan al dan menjadi mudhaf, maka yaknya itu tetap ada di isim mangkus tersebut. Wa rufi'a bi dhammatin muqattaratin 'alaiha. Dan isim mangkus tersebut ketika kemasukan al ya dan juga ke atau jika menjadi mudhaf maka dia itu marfuknya dengan dommah muqaddarah. Ya dommah yang diperkirakan. Alaiha ya di atas ya tersebut. Jadi eh dommah muqaddarahnya itu di atas ya. Mana amin zuhuriha athiqalu. Dan yang menghalangi mengapa dommahnya itu tidak dohiroh itu adalah thiqal yaitu berat diucapkan. Karena mungkin saja ya kalau ingin diucapkan itu masih mungkin. Contohnya al-qadiyu atau as-sa'iyu. Ya, tapi itu berat untuk diucapkan. Ya, terutama untuk orang Arab. Ya, karena ada thiqol di sini, maka e, eh, domahnya itu diperkirakan yujaru pikas yujarru mukot darotin Dan demikian juga eh, isi isim mangkus ini itu majarurnya dengan kasroh yang diperkirakan di atas ya. Mithalur raf'i contoh untuk yang rofa as-sa'i lil khairi kafa'ilihi. Ya orang yang mengusahakan kebaikan itu ya pahalanya itu sebagaimana yang melakukan kebaikan tersebut. Maka as-sa'i di sini itu adalah sebagai mubtada. Dan mubtada itu marfu'. Nah, di sini tanda rofaknya itu adalah dhammah muqaddarah di atas ya yang ada pada as-sa'i tersebut. Ya, yang menghalangi pengucapannya adalah thiqol, berat. Ya, karena kalau masih mau diucapkan masih bisa, asa'iyu, tapi itu berat. Nah, ini adalah contoh ketika isim mangkus itu kemasukan al. Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu ketika isim mangkus itu dalam keadaan rofa dan dia menjadi mudhof. Ya, dia menjadi mudhof yaitu jaa qadil madinati. Telah datang hakim ya kota Madinah. Maka kata qadi di situ dalam keadaan marfu karena kedudukannya sebagai fa'il untuk isim jaa. Ya. Dan di sini tanda rofaknya itu bukan dhammah dhahirah Ya karena tidak dibaca jaa qadiyul madinati. Tapi dibaca jaa qadil madinati. Nah, tanda rofaknya di sini adalah dhammah muqaddarah di atas ya tersebut. Kemudian wa mithalul jari, contoh untuk yang jar alal baghi tadurut dawairu ya terhadap orang yang sewenang-wenang yaitu kejadian-kejadian akan berputar. Ya, atau mudahnya ya orang yang sewenang-wenang itu akan mendapatkan balasannya. Ya ini ungkapan ya sebagaimana ya kalau dalam bahasa kita ya seperti apa yang kau tanam yaitu yang kau tuai. Nah di sini eh, al bari ya al bari orang yang sewenang-wenang itu kemasukan al ya kemasukan al dan dia majerur karena adanya huruf jar ala nah di sini tanda jarnya bukan kasroh dohiroh, akan tetapi kasroh muqaddarah di atas ya demikian juga contoh berikutnya salam tu ala qadil madinati Ya, saya telah memberikan salam kepada hakim Madinah. Maka qadi di sini itu majarur dengan ala dan dalam keadaan dia adalah mudhaf. Karena itu tanda majarurnya adalah ya kasrah muqattarah di atas ya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa qad tuhdhaful ya'u takhfifan. Dan terkadang huruf ya yang ada pada akhir isim mangkus itu dihapus. Mengapa? Takhfifan. Ya, untuk meringankan. Kapan itu? Fi halatayir raf'i wal jarri. Yaitu dalam dua keadaan, yaitu keadaan rofa dan keadaan jar. Mengapa bisa dihapus? Lidalalatil kasrotil lati qoblaha alaiha. Ya, yang menunjukkan itu adalah kasroh yang sebelumnya. Ya al-baghi, ya, kemudian al-qadi, as-sa'i, itu kan huruf sebelumnya kasroh. Nah, kasroh itu bisa menjadi petunjuk bahwa ya ada huruf yang setelahnya itu dihapus, yaitu huruf ya Kemudian watu jero al mujra ma'aqibuha wa huwa tanwinu. Dan dalam keadaan ini itu al itu diperlakukan seperti apa yang menjadi konsekuensi dari al. Ya kita mengetahui al itu memiliki konsekuensi apa itu? Wa huwa tanwinu. Yaitu tanwin. Ya karena al dan tanwin itu merupakan ya hubungannya konsekuensi. Kalau ada al, tanwin muncul, ya kalau tanwin muncul, al tidak muncul. Fakama tuhdhafu ma'ahu, ya maka sebagaimana, ya tuhdhafu kembalinya kepada al, ya, maka sebagaimana al itu dihapus ma'ahu, hu kembali ke tanwin, ya, sebagaimana al itu dihapus ketika isim tersebut bersama tanwin, ya tuhdhafu ma'aha ya maka al itu juga dihapus ketika ya itu muncul ya mudahnya ketika ada al ya ketika mengikuti takhfif ini itu eh, tanwin tidak muncul pertama ya kemudian ya itu juga tidak muncul ya jadi sebagaimana tanwin tidak muncul ketika bersama al, maka ya tersebut tidak muncul juga ketika bersama al. Ya, paling mudah kita lihat contohnya. Famithalur raf'i qauluhu ta'ala. Maka contoh untuk yang keadaan rafa adalah firman Allah Ta'ala. Yauma yada'ud da'i ila syai'in nukur. Ya, yauma da'i ila syai'in nukur. Ya. Yaitu ya ingatlah hari ketika seorang penyeru itu menyeru kepada sesuatu yang ya an-nukur atau nukur yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan yaitu hari pembalasan. Ya. Maka ya kalau kita lihat catatan kaki ini ada di surat Al-Qamar ayat ke-6. Maka perhatikan kata ad-da'i di sini. Ya ad-da'i. Di situ yaknya dihapus. Ya yaknya dihapus karena itu dibaca ad-da'i. Ya ad-da'i. Maka kita lihat keterangannya di catatan kaki Ad-da'i fa'ilun marfu'un bidommatin muqattarotin alal ya'il mahzufati litakhfifi. Ya, maka kata ad-da'i dalam ayat tersebut itu adalah fa'il yang marfu dengan dhammah muqattaroh. Ya, di mana dhammah muqattarohnya itu? Di atas ya yang dihapus. Dihapus karena takhfif untuk meringankan. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Dan yang menghalangi pengucapan dari atau yang menghalangi tampaknya domah tersebut itu adalah as Ya berat untuk diucapkan. Ya maka ad ini adalah contoh yang marfu'. Kemudian uh, ayat berikutnya wa mithalul jarri ya contoh untuk yang jar qauluhu ta'ala yaitu firman Allah taala Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya. Aku menjawab atau mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ya, kita lihat di catatan kaki itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-186. Maka perhatikan kata ad-da'i di situ. Ya, ad-da'i. Maka ad-da'i itu adalah kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi dari da'wata. Yang mudhaf ilaihi itu majarur. Yang di sini juga sama. Yaknya dihapus. Maka di sini adalah uh, ya majarurun bikasrotin mukotterotin alal ya'il mahdhufati litakhfifi. Ad-da'i itu adalah majrur ya karena mudhaf ilaih. Dia tanda jarnya itu adalah kasroh yang diperkirakan di atas ya yang dihapus karena takhfif tadi. Kemudian eh, kita lanjutkan ya wa dan adapun nasbul muhalla wal mudhafi fahuwa bil fathati zahirati. Dan adapun nasabnya isim mangkus yang muhalla, ya artinya yang dihiasi tadi atau kemasukan al tadi. Nasabnya isim mangkus yang kemasukan al atau ketika dia menjadi mudhaf, ya, fahuwa bil fathati zahirati. Maka ya itu tanda nasobnya adalah dengan fathah yang zohiroh. Ya, syaratnya tadi kemasukan al atau dia menjadi mudhof. Nahwu contohnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar wal murtashiya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Yang kita lihat catatan kaki ya akhrajahu Ahmadu wa ashabus sunani wa hassanahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga para penulis kitab Sunan ya dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka perhatikan ya kata ar dan al Ya, keduanya itu adalah isim mangkus. Dan keduanya dalam keadaan mansub. Ya, ar itu menjadi maf'ul untuk la'ana, kemudian al menjadi atofnya. Nah, di sini kita bisa melihat keduanya kemasukan al. Ya, keduanya kemasukan al. Maka tanda nasobnya itu adalah fathah yang dhahiroh. Fathah yang tampak. Ya, lihat ar dan al-murtasyiyah. Ya. Maka ya ini jelas bahwa uh, tanda i'rabnya adalah fathah yang ditampakkan. Kemudian contoh yang untuk um, mudhaf itu adalah roa itu qadiyal madinati. Ya roa itu qadiyal madinati. Saya telah melihat hakim kota Madinah. Maka qadiya itu karena dia menjadi mudhaf, maka dia tanda nasabnya ya dia mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul bih untuk ro'a itu maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah di atas ya. Demikian juga qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qawmana ajibu da'iyallah." Wahai ya, kaum kami, ya, jawablah atau terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Ya maka kata da'iyah di sini itu adalah maf'ul untuk uh, fiil ajibu. Ya, fiil amr ajibu. Maka dia mansub. Nah, karena da'iya ini juga menjadi mudhaf, maka tanda nasabnya itu adalah fathah yang zahirah di atas ya. Kita lihat catatan kaki ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Kita kembali ke atas. Nah, di sini wa in kanal manqusu mujarradan min alwal idhafati khudifat ya'uhu. Dan jika isim mangkus itu mujarradan min al. Ya, dia itu kosong dari al, artinya tidak mengandung al. Wal idhafati, ya, dan juga dia itu dalam keadaan tidak diidofahkan. Ya, kosong dari idofah, tidak menjadi mudhof. Maka apa? ya uhu, Maka yaknya dihapus. Waji abit tanwini. Ya, dan isi mangkus tersebut itu didatangkan bersama dengan tanwin. Rof'an wajarron dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Wa ya ya'uhu nasban. Ya, dan ya tersebut itu tetap ada ketika dalam keadaan nasob. Ya. Jadi ketika isi mangkus itu tidak mengandung al dan tidak menjadi mudhaf dan dalam keadaan nasab itu yaknya tetap ada. Namun ketika dalam keadaan rofa dan jar, yaknya dihapus. Ya, namun didatangkan dalam keadaan bertanwin. Fatuqat Fatuqaddarud dhammatu wal kasratu 'alal ya'il mahdzufati liltiqa'is kinaini. Ya, maka dalam keadaan rofa dan jar itu dhammah dan kasroh itu diperkirakan di atas ya yang dihapus. Emang apa yaknya itu dihapus? Lil isa ini Karena adanya pertemuan dua sukun. Apa saja dua sukun tersebut? Ya ilmangkusi watanwini. Yaitu yaknya isim mangkus dan tanwin. Keduanya itu sukun. Ya, maka karena dua sukun, salah satu harus dihapus. Yang dihapus adalah yaknya. Watadharul fathatu Ya, dan dalam keadaan nasab itu fathah ditampakkan atau fathah itu tampak. Famithalur raf'i dan contoh untuk yang rafa al-mu'minu radin qani'un. Ya al-mu'minu radin qani'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang ridha dan orang yang yang merasa cukup qanaah. Maka rodin di sini adalah khobar, ya, dan dia marfu. Ya, harusnya kan rodi, Rodiun ya, atau arrodi, seperti itu, ada yaknya. Namun di sini yaknya dihapus. Nah, rodin ini itu adalah khobar yang marfu, tanda rofaknya itu adalah domah yang diperkirakan di atas yak yang dihapus. Karena pertemuan dua sukun. Ya, jadi ya-nya dihapus itu karena ada pertemuan dua sukun. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Innama anta munzir walikulli qaumin had. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman Ya sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya innama anta munzir walikulli qaumin had dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Ya, maka yang diperhatikan adalah kata hadin tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, dalam surat ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Nah, di sini hadin, kata hadin tadi adalah mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin al ya'il mahdzufati. Hadin adalah mubtada yang diakhirkan yang marfu dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Ya, mengapa dihapus? Liltiqa ini Karena ada pertemuan dua sukun. Mana amin zuhuriha athiqalu. Dan yang menghalangi pengucapan atau tampaknya dhammah itu adalah thiqal berat. Wa hudzifat tanwinu li ajalil waqfi. Ya dan tanwinnya itu dihapus, ya kan tulisannya harusnya ada hadin, tapi tapi dibaca had. Ya. Tanwinnya dihapus, padahal aslinya seharusnya ada, itu karena adanya waqaf. Ya kita berhenti di akhir ayat. Kita kembali ke atas. Wa mithalun nasbi, ya contoh yang nasab. Sami'tu munadiyan yunadi lissolati. Sami'tu munadiyan yunadi lissolati. Saya telah mendengar seorang penyeru ya, yang menyeru kepada solat. Maka perhatikan kata munadiyan di sini. Itu dalam atau posisinya sebagai maf'ul bih untuk sami'tu. Ya. Karena maf'ul bih ya, dia mansub. Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah. Ya. Mengapa? Ya karena tadi dalam keadaan nasab itu yaknya tidak dihapus. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira ya dan cukuplah Rabbmu ya sebagai pemberi petunjuk dan penolong maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini ini ada dalam surat Al-Furqan ayat ke-31 ya kemudian birobbika ya dalam uh, ayat tadi alba'u harfu jarrin zaidan i'roban la ma'nan bi tadi itu adalah huruf jar ya zaidah secara i'rob ya jadi huruf jar yang zaidah secara i'rob ya namun tidak secara makna ya ini terkait kembali ya adab kita terhadap Al-Qur'an bahwa Ya, tidak ada huruf tambahan yang tanpa makna. Ya, karena kalau secara i'rab huruf zaidah itu seolah tanpa makna tambahan. Namun kalau di dalam Al-Qur'an setiap huruf yang didatangkan pasti ada maknanya. Ya. Kemudian wa rabbi ya dan rabbi tadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Rabbi adalah fa'il yang marfu dan tanda rofaknya adalah ad-dhammatul muqaddaratu, dhammah yang diperkirakan di atas akhirnya. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli harakati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi eh, tampaknya dhammah tersebut, yang tidak dibaca birobu, ya karena huruf ba itu yang ada pada Robi itu sudah sibuk dengan harokat yang menjadi konsekuensi atas huruf jar tambahan. Ya, kalau ada huruf jar tambahan tidak mungkin dibaca birobu, pasti birobi, karena huruf jar menuntut kasroh. Nah, dia sudah sibuk dengan itu, ya maka eh, domahnya itu tidak tampak. Wal kafu mudhafun ilaihi. Dan domir kaf itu adalah mudhaf ilaihi. Nah di sini. wahadiyan tamyizun mansubun. Dan hadian yang ada pada ayat tadi, yaitu wakafa birobika hadian, itu adalah tamyiz. Ya, tamyiz itu mansub. yajuzu i'rabuha halan. Ya, dan boleh juga di sebagai hal. Ya, ini perbedaan pendapat mengenai i'rab ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Eh, wa mithalul jarri ya dan contoh untuk yang jar, untuk mangkus yang tidak kemasukan al dan tidak menjadi mudhaf. Rubba sa'in liqa'idin. aidin. Ya, rubba sa'in liqa'idin. Ya, banyak orang yang berusaha, ya banyak sekali orang yang berusaha sebetulnya untuk hanya untuk orang yang duduk saja. Ya, ini ungkapan yang bisa dicari banyak penjelasannya di dalam kitab-kitab, ya termasuk sejarah siapa yang pertama mengucapkannya. Ya, namun mudahnya terkadang orang itu berusaha ya berusaha keras Mungkin untuk mengumpulkan harta misalnya. Kita 20 tahun, 30 tahun, ya, bekerja keras mengumpulkan harta. Namun ternyata, ya, barangkali ada orang yang berusaha tersebut, itu belum sempat menikmati harta yang dia kumpulkan. Ya, namun ternyata mungkin meninggal dunia. Maka siapa yang menikmati ya harta yang dia kumpulkan tadi? ya ahli warisnya. Padahal mungkin ahli warisnya sama sekali tidak berusaha, ya mungkin hanya duduk-duduk, ya. Dia tidak berusaha untuk mengumpulkan harta tersebut. Ya, tapi ternyata dapat menikmati apa yang diusahakan dengan keras oleh orang tadi. Maka kemudian muncul rubba sa'in liqa'idin. Ya banyak orang yang berusaha keras ternyata hanya untuk orang yang duduk. Nah, di sini yang di, kita lihat adalah sa'in. Sa'in itu kan aslinya as-sa'i, ada yaknya. Ya, kemudian karena kemasukan huruf jar ruba, ya, dia majrur. Ya, sa'in itu majrur. Nah, tanda jarnya itu adalah kasroh yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Dihapusnya karena lil tiqo is ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang ya pemimpin pun. Ya. Maka perhatikan kata hadin di situ, itu majrur karena huruf jar min. Dan tanda jarnya itu adalah kasroh mukotaroh di atas ya yang dihapus. Sebagaimana yang tadi. Kita lihat catatan kaki itu ada pada ya, surat Az-Zumar ayat ke-23. Nah kemudian eh, beliau melanjutkan Qala benu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Wasammi mu'tallan ila akhirih. Ya, berilah nama dengan mu'tal ya sampai seterusnya. Ai sammi ma kana akhiruhu alifan kal Mustafa. Ya, berilah nama isim yang akhirnya alif seperti al-Mustafa. Wa ma kana akhiruhu ya'an kal murtaqi. Dan juga berilah nama apa-apa atau isim yang akhirnya ya seperti al-murtaqi. Hala kaunihi minal asma'i la minal af'ali. Ya, dalam keadaan atau selama dia itu e, kata tersebut, ya berilah kata yang akhirnya alif dan juga akhirnya ya, selama kata tersebut itu berupa isim, bukan berupa fi'il. Ya, beri nama dengan apa? Mu'tallan. Ya, berilah nama dengan isim atau berilah nama dengan mu'tal. Fal awwalu wa huwa ma akhiruhu alifun. Maka yang pertama, yaitu al-mustafa, itu adalah yang akhirnya alif. Al-i'rabu jami'uhu quddira ala akhirih Dan i'rabnya itu semuanya itu ditakdirkan di akhirnya. Ya diperkirakan. Wa huwan naw'ul ladzi qad qusira. Dan ini adalah macam yang dinamakan dengan kusiro. Maksudnya apa? Ai summiya maqsuran. Yaitu dinamakan sebagai isim atau dinamakan sebagai maqsur. Ya, apa maksud maqsur? Minal qasri bima'nal habsi. Ya, minal qasri bima'nal habsi. Jadi al-qasr di sini adalah maksudnya adalah al-habs, menahan. Ya, mengapa dikatakan demikian? Ya, wa innama summiya bidzalika. Ya, sesungguhnya isim maksur itu hanya dinamai demikian itu karena li'annahu hubisa wa muni'a min dhuhuril harakati. Karena isim maksur itu ditahan dan dihalangi dari tampaknya harokat. Karena itu dinamakan sebagai maksur. Wathani, ya kemudian dalam uh, bait Ibnu Malik, ya Alfiya Ibnu Malik itu disebut wathani bihadfil ya'i lughatan la lil wazni. Ya dan athani di sini kan aslinya athani. Itu dihapus yaknya itu karena ada dialek yang mengucapkan demikian. Bukan karena mengikuti wazan. Ya karena kalau wazannya ya athani. Yang kedua, ya athalithu dan seterusnya. Ya. Ini adalah dialek. Mangkusun adapun mangkus Summiya bidzalika li'adami dhuhuri kullil harakatil i'rabiyyati ala akhirih. Dinamakan sebagai mangkus karena ya tidak adanya kemunculan semua harokat i'rab di akhirnya. Ya, jadi mangkus sesuatu yang nakes, sesuatu yang kurang. Karena tidak adanya penampakan seluruh harokat i'rab di akhirnya yaitu dimaksud sebagai isim mangkus ya namun wanas buhu dhahar lil khiffati ya dan akan tetapi nasabnya isim mangkus itu dhahar ya ditampakkan atau tampak ya dengan fathah dhahirah mengapa tetap bisa tampak lil khiffati karena harokat fathah itu adalah harokat yang ringan wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar kama taqaddama dan rofaknya itu diniatkan ya diperkirakan demikian juga ketika majerurnya sebagaimana telah berlalu penjelasannya wa qad tabayyana bidzalika annal i'rabat taqdiriyya yakunu fil maqsuri wal manqusi ya dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa i'rab takdiri ya i'rab yang diperkirakan itu terdapat pada al-maqsur dan al-manqus wa baqiya naw'un thalithun minal asma'i maka tersisa jenis yang ketiga dari isim yang di dengan i'rab takdiri apa itu wa huwal mudhafu liya'il mutakallimi yaitu isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim fatuqattaru fihi harakatul i'rabi jami'uha maka isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu harokat i'rabnya semuanya seluruhnya itu diperkirakan ya ditakdirkan kal makasuri sebagaimana dalam isim makasur. Ya. Tapi ada perbedaannya apa itu? Lakin kutirat fil makasuri likaunil harfil akhiri minhu la yakbalul harokata. Ya kan tetapi kalau di isim maksur itu harokatnya ditakdirkan karena huruf akhirnya yaitu alif itu tidak dapat menerima harokat Ya, sampai kapanpun huruf alif itu tidak dapat menerima harokat. Karena itu, eh, harokatnya diperkirakan. Adapun wal mudhafu lil ya'i li ajlil munasabati. Ya kalau kata yang diidofakan kepada ya mutakallim itu karena sebab adanya munasabah. Ya sesuatu yang sesuai yang pantas. Ya karena huruf yang atau harokat yang pantas atau sesuai dengan ya mutakalim itu selalu kasroh. Ya, tidak menjadi kita bui, kita bayi, tapi selalu kita bi, kita bi dalam keadaan apapun. Karena harokat yang sesuai dengan ya mutakalim itu hanya kasroh. Li anna ya al-mutakallimi tastada'in kisaroma qoblaha. Ya li anna ya al-mutakallimi tastadai kisa roma qoblaha. Karena ya mutakalim itu senantiasa menuntut kasrohnya huruf yang datang sebelum ya tersebut. Ya, selalu menuntut seperti itu. Fasyughilal mahallu bihadihil kasroti. Maka huruf yang datang sebelum ya mutakalim itu selalu sibuk. Ya, kedudukannya selalu sibuk dengan kasroh tersebut. Ya, memenuhi permintaan dari ya mutakalim tersebut. Ya, sudah sibuk. Falam tadhhar harokatul i'rabi Maka harokat i'rabnya itu tidak terlihat, tidak tampak. Takulu, ya maka engkau mengatakan, Hada kitabi. Ya, ini adalah kitabku. Kitab di sini sebagai khobar marfu. Nah, tanda rofaknya itu adalah dhammah daroh di atas ya huruf sebelum ya e, mutakallim. Ya dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya. Kemudian wahtaramtu abi dan saya memuliakan ayahku, saya telah memuliakan ayahku. Maka di sini abi atau abi di sini adalah maf'ul bih untuk ihtaramtu. Dan maf'ul bih seharusnya mansub. Tapi di sini tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Ya karena baknya sudah sibuk yang memenuhi tuntutan ya mutakallim. Wassalamu ala ummi ya, dan saya telah memberikan salam kepada ibuku. Maka ummi di sini majrur ya, majrur dan tanda jarnya ya ini ada sedikit perbedaan pendapat tapi yang mudahnya kita samakan itu adalah kasroh muqaddarah di atas yang sebelum ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.